Kita lanjutkan pelajaran yang selanjutnya yaitu permasalahan jahiliyah yang ke-97 mengenai keadaan orang-orang Bani Israel yang tentunya mereka tidak jauh beda dengan perbuatan orang-orang jahiliyah yaitu perbuatan mereka berbangga-bangga dengan menistakan diri kepada orang-orang baik Bersamaan mereka sendiri menyelisih perbuatan orang baik tersebut. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mujaddid rahmatullah alaih. Al-mas'alatu sabi'atu wa tis'un. Permasalahan yang ke-97. Al-iftikharu biqaunihim al anbiya. Nah, termasuk perilaku jahiliyah adalah mereka berbangga-bangga dengan keadaan mereka keturunan para nabi. Jadi mereka senang, kami keturunan para nabi. Kata mereka seperti itu. Kami keturunan para nabi. Namun perilaku dan perbuatan mereka tidak seperti perilaku dan juga akhlaknya para nabi. Nah itu jadi permasalahan. Nah sekedar pengakuan itu tidaklah apa? Tidak mengubah hakikat. Karena al-ibrah bil haqa'iq. Nah, la bimujarradi nam ad-dawa'i eh, nam barakallahu fikum ad-da'awat. Nah, jadi yang jadikan patokan itu adalah apa? Hakikatnya. Bukan semata pengakuan-pengakuan saja. Nah, barakallahu fikum. Adapun semata-mata pengakuan, kami mengaku keturunan para nabi, kami mengaku keturunan para rasul misalkan. Tapi ternyata akhlak dan juga perilakunya atau perbuatannya tidak seperti apa yang dilakukan oleh para nabi. Nah, itulah termasuk akhlak atau ritual orang-orang jahiliyah. Al-iftikharu bi kaunihim dzurriyyatal anbiya. Berbangga-bangga dengan keadaan mereka bahwasanya mereka adalah keturunan para nabi. Fa'atallahu bi qaulihi akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dengan firman-Nya tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Mereka adalah sekelompok umat yang telah berlalu. Nah, mereka mendapatkan apa yang dia lakukan. Jadi Bani Israel, nah barakallahu fikum, mereka mendapatkan apa yang mereka lakukan dan terkenal ya dari kalangan Yahud ya. banyak yang mereka justru membunuh para nabi qala syekh Shalal Fauzan waffaqahullah min amali bani Israil termasuk perilaku atau amalan bani Israil annahum yaftakhiruna bikaunihim kaunihim dzurriyyatul anbiya bahwasanya mereka berbangga-bangga bahwasannya nah barakallahu fikum jadi termasuk perbuatan bani Israil bahwasannya mereka berbangga-bangga dengan keadaan mereka ya, berbangga-bangga dengan keadaan mereka bahwasanya mereka adalah keturunan para nabi duna an yattabi'uhum dalam keadaan apa dalam keadaan mereka sendiri tidak mengikuti para nabi tersebut cuman apa bangga dengan pengakuan menisbahkan diri kepada apa nah bahwasanya kami adalah keturunan para nabi walasiyya ma khatamul anbiya'i dan sallallahu alaihi wasallam terlebih-lebih lagi nah penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa kana wajib 'alaihim an yattabi'uh. Seharusnya yang wajib bagi mereka adalah mengikuti nabi tersebut, seharusnya. Amma an yakunu adapun kalau mereka cuma mengatakan nahnu dzurriyyatul anbiya. Kalau cuma sekedar mengatakan kami adalah keturunan para nabi. Wa yaktafuna wa yaktafu bihadza kemudian mereka mencukupkan dengan pengakuan ini duna an yattabi'uhum dalam keadaan mereka tidak mengikuti jejaknya para nabi tersebut. Fahala raddallahu alaihi biqoulihi ta'ala maka perbuatan atau ucapan yang seperti ini Allah Ta'ala bantah dengan firman-Nya, "Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat." Nah, itu adalah sekelompok umat yang telah berlalu, dia mendapatkan apa yang dia lakukan atau yang dia kerjakan. Fal insanu yu'tabaru bi amalihi Maka manusia itu dinilai dengan amalan yang dia lakukan itu. La bi amali ghairi tidak dinilai dari amalan orang lain. Fal anbiya wa alaihi wassalam, maka para nabi alaihi wassalam abdalul khalqi, yang mana mereka adalah makhluk yang paling abdal walakin hadza la yughni an dzurriyyatihim idza lam yattabi'uhum. Akan tapi namanya seperti ini keadaannya tidaklah bisa menyelamatkan atau memberikan kecukupan nam kepada keturunan-keturunan para nabi tersebut apabila nam barakallahu fikum keturunan para nabi tersebut tidak mengikuti jejaknya para nabi. Fa amalul anbiya ilahum maka amalan-amalan para nabi ya untuk mereka, untuk para nabi. Wa antum lakum amalukum dan kalian wahai Bani Israel atau orang-orang yang mengaku bahwasanya keturunan para nabi dan kalian bagi kalian amalan kalian. Wa kadzalika kullu ma man yaftakhiru bi amali abaihi wa ajdadihi. Dan seperti itu pula lah setiap orang yang berbangga-bangga dengan amalan atau kerjaan bapak-bapaknya atau nam barakallahu fikum kakek-kakeknya, ya wa annahum salihuna wa annahum ulama bahwasanya mereka adalah orang saleh dan bahwasanya mereka adalah para ulama wa yadhunnu anna hadha yakfi nah dia beranggapan bahwasanya ucapan-ucapan ini mencukupkan dirinya an an ya'malahu dalam artian dia beranggapan bahwasanya ucapan-ucapan ini kami atau mereka adalah bapak kami atau kakek kami adalah keturunan para nabi mereka adalah para ulama mereka adalah orang saleh eh, wa yadhunnu anna hadha Eh, dan dia menyangka alasannya nah perbuatan atau ucapan ini mencukupkan bagi dirinya untuk beramal amalan soleh dalam artian nggak perlu lagi beramal gitu istilahnya yang yantasibuna ila ahlil bait seperti orang-orang yang mereka menisbahkan diri kepada ahli bait keluarga Rasulullah wa yadunnuna anna intisabahum dan mereka beranggapan atau berprasangka bahwasanya penisbahan mereka ila ahlil bait kepada keluarga Rasulullah SAW alaihi wasallam yakfihim mencukupkan mereka atau membuat mereka cukup duna an yakumuhum bi a'malin salihatin dalam arti yang memberikan kecukupan kepada mereka sekedar pengakuan dah cukup nah tanpa mereka harus mengerjakan amalan-amalan saleh nah seperti itu hadza min hadzal qabil ya ini hampir mirip dalam artian hadza min hadzal qabil maksudnya perilaku ini seperti perbuatan ini nah barakallahu fikum dalam artian perbuatan orang jahiliyah itu sama Eh, ada kemiripan dengan perbuatan orang-orang yang menisbahkan diri kepada al-bait. Eh, kami keturunan para nabi, kami keturunan keluarga atau kami adalah keturunan enam keluarganya Rasulullah SAW. Eh, kemudian tidak mau beramal salat, tidak mau salat, tidak mau zakat, tidak mau puasa, merasa cukup dengan pengakuan tersebut atau penisbahan diri kepada enam keluarga nabi tersebut. Allah musta'an. Kata beliau, "Hadza min hadal qabil." Perilaku ini sama dengan perilaku yang disebutkan sekarang ini Nah, yaitu berbangga-bangga dengan keadaan mereka keturunan para nabi. Wa kadzalika alladziina yatawassaluna bi amalin nabi. Demikian pula eh, seperti itu pula keadaan orang-orang yang mereka bertawassul meminta. Nah, dengan apa? Dengan nah barakallahu fikum perbuatan nabi. Au bijahin nabi atau dengan kedudukan nabi. Nah, demi kedudukan nabi kami minta agar diberikan rezeki dan misalnya Eh, dengan perbuatan Rasulullah kami minta agar dilancarkan urusannya dan semisalnya. Au bi amalil aulia atau dengan na barakallahu fikum mereka bertawassul dengan amalan-amalan para wali. Awis salihin atau amalan orang-orang saleh. Ma alaqatuhum bi amali khairihim Tidak ada keterkaitan na barakallahu fikum atau kata beliau, ma alaqatuhum bi amali khairihim Apa keterkaitan mereka dengan perbuatan atau amalan orang lain? Enggak ada keterkaitan. Jadi kalau dia minta sendiri boleh, dalam artinya minta dengan amalan dia sendiri sebagaimana kisahnya dalam kitab Riyadhus Shalihin mengenai keadaan tiga orang yang terkepung atau istilahnya terkurung di dalam gua itu. Nah, tawasul dengan perbuatan atau amalan-amalan soleh yang dia lakukan sendiri-sendiri enggak masalah. Ya Allah, dahulu kami memberikan makan atau berbakti kepada kedua orang tua dengan sebenar-benar ikhlas dan mengharapkan wajah Engkau ya Allah kalau seandainya perbuatan tersebut karena ikhlas, nah maka bukakanlah nah batu besar yang menutupi mulut gua tersebut. Nah, seperti itu contohnya. Boleh. Karena bertawasul dengan amalan-amalan saleh yang dia miliki, bukan amalan saleh orang lain gitu loh. Nah, Allah musta'an. Amaluhum lahum. Eh, kata Syekh Shalih Fauzan wafaqahullah, amaluhum lahum perbuatan mereka yang untuk mereka. Wa amaluka laka dan perbuatanmu ya untukmu. Wala yang fa'uka amaluhum dan tidaklah bermanfaat bagimu perbuatan atau amalan mereka. Yaumal qiyamah di hari kiamat nanti la ahada yang fa'u ahadan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan manfaat pada orang lain. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, baginya apa yang dia kerjakan dan nam dia pun akan mendapatkan hukuman terhadap apa yang dia upayakan. Fala yang fa'uka yaumil qiyamah illa amaluka. Maka tidaklah bermanfaat, eh, tidaklah bisa memberikan manfaat pada dirimu hari kiamat nanti kecuali amalanmu. Laha makasabat wa lakum ma Nah, barakallahu fikum. Baginya apa yang dia lakukan? Bagi jiwa tersebut apa yang dia upayakan, yang dia usahakan? Dan bagi kalian apa yang kalian kerjakan? Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Fahada fihi raddun 'ala alladziina yatawassaluna awliya. Di dalam ayat ini ada bantahan terhadap orang-orang yang mereka bertawassul kepada para wali, Wassalihin dan bertawassul kepada para orang-orang saleh. Au atau dengan bertawassul dengan kedudukan mereka. Au yaktafuna bintisabihi minas salihin atau mereka mencukupkan penisbahan diri mereka kepada orang saleh. Au ilal atau penisbahan mereka kepada para nabi. Au qarabatihim minhum atau penisbahan mereka kepada nah barakallahu fikum kerabat para nabi dalam artian kami keturunan eh, atau selain kami adalah keluarga nabi misalkan. Duna an ya'malu li anfusihim tanpa mereka beramal untuk diri-diri mereka. Jadi mereka cuma menisbahkan saja tanpa mau beramal dengan amalan untuk diri mereka nggak mau. Kami keturunan Nabi atau kami keturunan nah para nabi atau kami adalah keluarga nabi dan misalnya. Allah musta'an. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara Quraisy, wahai segenap orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum." nam Belilah, ha? diri-diri kalian. Dalam artian apa? Dalam artian selamatkanlah diri-diri kalian La uhni ankum minallahi syai'a. Kami tidak bisa kata Rasulullah. Aku tidak mampu memberikan kecukupan untuk kalian. Dalam artian kami tidak bisa menyelamatkan sedikit pun untuk kalian. Nah, dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak bisa menyelamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ya Abbas amma Rasulullah wa ya Abbas pamannya Rasulullah sallallahu ya Safiyah amma Rasulullah wa ya Safiyah. Nah, barakallahu fikum bibinya Rasulullah la ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak mampu untuk memberikan keselamatan nah sedikit pun eh, dari azab Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Ya Fatimah bintah Muhammad, wahai Fatimah, anaknya Muhammad. Nah, semuanya tidak Rasulullah mengatakan kami tidak mampu memberikan apa keselamatan untuk kalian sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Salini min mali masyiti. Ya Fatimah bintah Muhammad, wahai Fatimah, anak Muhammad, ini mintalah engkau kepadaku min mali dari hartaku masyiti. Ya, apa yang kau nah barakallahu fikum terserah apa yang kau inginkan. Eh, la ughni anki minallahi syai'a. Aku juga tidak bisa menyelamatkan dirimu sedikit pun dari adab Allah Subhanahu wa taala. Fa Rasul yaqulu li aqrabin nas ilaih. Maka Rasul mengatakan kepada manusia yang paling dekat Fatimah anaknya sendiri, bayangkan itu. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa memberikan kecukupan. Nah barakallahu fikum untuk menyelamatkan kalian dari adab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun fakaunukum tantasibuna ila rasul maka keadaan kalian menisbahkan diri kepada rasul au qarabatir rasul atau menisbahkan diri pada kerabatnya nah barakallahu fikum kerabat dekatnya rasul au awliya auliya wassalihin atau kedekatan diri kepada menisbahkan diri bahwasanya kami adalah kerabatnya orang para wali dan orang saleh au Nabi jahihim. Hada la fa'ukum syai'a atau justru kalian bertawassul dengan kedudukan mereka maka yang seperti ini tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun Wa yaumal qiyamati yaqulu Allah azza wa jal dan di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a. Suatu hari yang jiwa itu tidak bisa memiliki dalam artian tidak bisa menyelamatkan namun untuk jiwa sedikit pun. Wal amru yauma idillah perkaranya urusannya semua itu pada pada hari itu na barakallahu fikum hanya namini Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hanya Allah taala yang tahu. Nah, keselamatan dan tidaknya itu hanya Na'am barakallahu fikum kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala dan Allah telah berfirman yauma yafirrul mar'u min akhihi. Perhatikan hari kiamat ini. Eh, suatu hari yang seseorang itu lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dan lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya, keluarganya dan anaknya. Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing orang di antara mereka pada hari tersebut bagaimana caranya bisa menyelamatkan dirinya sibuk dengan urusannya masing-masing. Fakulun masgulun nafsi Maka masing-masing orang tersibukkan dengan dirinya. Hatta inna Isa alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam mengatakan yaqul Rabbi wahai Rabbku la as'aluka Maryam allati waladatni nafsi nafsi. Aku tidak bisa memintakan kepada keselamatan untuk Maryam yang telah melahirkanku nafsi nafsi nam diriku diriku. Jadi masing-masing aja bagaimana caranya menyelamatkan dirinya. Barakallahu fikum hafizakumullah. Ini permasalahan jahiliyah yang ke-97. Semoga kita selamatkan dari tipu daya atau perilaku jahiliyah yang sangat jelek dan sangat hina ini yaitu berbangga-bangga dengan keadaan. Naam barakallahu fikum berbangga-bangga dengan keadaan mereka, menisbahkan diri dengan Nah barakallahu fikum keturunan para nabi atau menisbahkan diri dengan keturunan orang-orang saleh dan semisalnya padahal perbuatan atau perilaku mereka jauh daripada amalan para nabi.